Hal-hal apa saja yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, sudah hadir di studio kita bersama kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Maktub Effendi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair biduaikum. Baik. baik. Baik, mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti acara Mimbar Nur Salam sampai selesai, dan insya Allah ada manfaatnya. Pemirsa beliau, Dr. Kiai Haji Maktub Effendi ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Baitun Nur Al-Maktubiyah, yang ada di Jakarta dan di Tegal, Jawa Tengah. Beliau juga Ketua Majlis Zikir SBI Nur Salam. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih mendalam tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu meneladani kepribadian Rasulullah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nur Salam. Pak Kiai, sebagaimana tema tadi tentang bagaimana kita meneladani kepribadian Rasulullah. Selama ini kita umat Islam terbiasa Eh, belajar tentang Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tapi jarang kita mengangkat bagaimana proses dari Nabi Muhammad <laughs> lahir sampai uh, beliau di diangkat sebagai Rasulullah. Silakan, Oke. Okay. Para pemirsa yang kami muliakan, juga pengawas Majelis Zikir Nurul Salam, al muqaram Bapak Tiaji Haji Dr. Maskur di Mustafa dan semuanya Bapak Haji Haris Tahir. Allah berfirman di dalam surah Ahzab yang memberikan penjelasan jawaban tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berikan penjelasan A'udzu billahi rajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة yang artinya sungguh benar telah ada bagi kamu semuanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang berbasis, yang berkedudukan, yang menjadi suri tauladan uswatun hasana, toladan hasanatun yang baik baik itu adalah kata Profesor Dr. Ahmad Muhammad Al-Khufi Al-birru husnul khuluq wasyarru ma hakka li yang namanya baik adalah bagusnya ahlak kejadian dalam diri seseorang yang namanya jelek adalah yang merugikan diri sendiri. Di sini Allah sebutkan Nabi Muhammad adalah sebagai contoh yang baik. Kemudian bagi mereka siapa yang berkeinginan mensuri tauladani, mencontoh terhadap perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada kriteria liman kana wa yaitu pertama orang itu melakukan pengharapan, ada niatan memang ingin mencontoh, memang ingin mengikuti, memang betul-betul berhasrat terhadap kehidupannya ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini basicnya. Jadi kalau belum ada harapan dirinya ingin berjumpa dengan Allah. Berjumpa apa? Berjumpa mendapatkan keriduan Allah. Dan yakin betul berjumpa di akhirat kelak akan melihat nur jamal Allah dalam surga. Ini yang pertama. Harus betul-betul dicanangkan dalam hatinya. Kalau tidak, lewat. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yawmal akhir betul-betul berusaha agar hari akhirat kelak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala bahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akidah Islam hidup tidak hanya di dunia masih panjang 10.000 tahun yang lalu Adam dan Hawa turun di muka bumi Walaupun beliau usia seribu tahun sudah wafat, berada di alam kubur bukan berarti telah finish. Masih ada kesinambungan. Masih terus berkembang. Inilah belum nanti di alam barjah nyambung pada padang mahsyar. Barulah akan memasuki alam baka, alam yang kekal ke dalam sarga Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Oleh karena janganlah mengecewakan terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontoh akidahnya bahwa hidup walaupun sebentar di alam dunia tapi ini titik tolak kebahagiaan seseorang untuk meraih bahagia nan abadi terkait dengan keteladanan tentu perlu niat kita untuk betul-betul meneladani Rasulullah. Nah kalau kita kembali pada kepribadian Rasul ini, misalnya sebelum e, beliau diangkat sebagai Rasul, e, sebelum itu kan Rasulullah sudah dikenal sebagai Al-Amin misalnya orang yang percaya. Beliau juga seorang pebisnis misalnya Pak Kiai. Apa yang bisa diuraikan dari masa perkembangan itu sebelum diangkat sebagai Rasul? Masa sebelum diutusnya Rasulullah ada dua jenis. Yang pertama masa di alam arwah dan yang kedua, masa sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala setelah lahir di muka bumi. Masa sebelum lahir di muka bumi sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu langsung oleh Allah laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq wahai Muhammad tanpa engkau ku jadikan wahai Nur Muhammad Tanpa ku ciptakan kejadian engkau wahai Nur Muhammad Aku tidak akan jadikan seluruh alam semesta Ini adalah proses sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambillah bahagian nur itu. Ada yang jadi sorga, dibuat untuk para malaikat dan lain-lain. Kemudian ada pula masa setelah wujud di muka bumi sebelum usia 40 tahun. Betapa indah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum diutus sudah memberikan satu sen toladan yang cukup baik maka sebuah penyair yang sungguh sangat terkenal Ja'far Al-Barjanji dan lain-lainnya mengemukakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari Muhammad itu adalah manusia tapi tidak sama pada umumnya manusia bagaikan batu Nabi Muhammad batu intan kita ini batu koral Itulah gambarannya. Jangan tersinggung ya Bu ya. Udah di backup cakep begitu masih disebut batu koral. Inilah perbandingan-perbandingan apa perbedaannya. Karena ahlakun Nabi, kejadian yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentang lahir, sebelum lahir nih Pak Kiai tadi dijelaskan bagaimana Nur Muhammad yang Pak Kiai jelaskan. Apa ada kaitannya misalnya dengan uh, silsilah atau keturunan uh, yang kemudian melahirkan Rasulullah Muhammad ini apakah memang uh, di atasnya itu adalah orang-orang yang terpilih juga sehingga melahirkan seorang Nabi Muhammad yang yang penuh uh, kemuliaan tadi okay. betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesosok utusan Allah yang menjadi perhiasan seluruh perhiasan-perhiasan yang lain itu para nabi-nabi perhiasan artinya terindah para Rasul Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai kriteria yang sangat unik, sangat tinggi, sampai dinyatakan nasabnya saja disebutkan dalam Rawi Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzan, dari provinsi Barzan, negara Cesnya, pecahan daripada Rusia dulu daripada Uni Soviet yang sekarang Rusia menjadi negara Islam. Beliau menguntaikan mutiara katanya, nasabun taksibul ula bihulahu, qallat hanu jumahal jauzahu. Nasab Nabi Muhammad kalau kita hitung ke atas, kita urai ke atas, bagaikan untean kalung dari mutiara. Bergemelapan sungguh sangat indahnya. Itulah nasab yang ada pada di Nabi Beliau adalah putra Ki Abdullah <coughs> Mbak yang pertama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusaj bin Kilab Mbak yang Nabi yang kelima Kilab anak Murah murah naik Ka'ab Ka'ab Alu al al holi pada Fihir Mbak yang Nabi ke sepuluh Firanak Malik Malik anak Nador Nador Kinana Kinana Khuzaimah Mudrikah Mbak yang Nabi Muhammad yang ke lima belas Mudrika anak Elias yang Mudor Mudor Nizar Nizar Ma'at Ma'at anak Adnan Adnan Mbak yang Nabi ke dua puluh, Cucu Nabi Ibrahim yang ke sembilan. Karena Adnan adalah anak Adi. Adnan anak Adi, Adi anak Adat. Adat anak. El Sajal anak Hamyasa, Hamyasa anak Bintan, Bintan anak Salaman, Salaman anak Jamal, Jamal anak Haidar, Haidar anak Nabi Ismail, Nabi Ismail anak Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar. Jadi, indahnya luar dari biasa. Dari nasab sudah luar biasa. Sudah terlihat cukup indah. Nah, apa yang bisa kita teladani, Mbak Kiai? Kalau dalam Islam kan ada misalnya Eh, persyaratan kita membina rumah tangga itu memilih misalnya calon pendamping hidup apa ada kaitan dengan tadi Pak sehingga melahirkan generasi-generasi yang paling tidak bisa meneladani tadi. Betul. Itu tercantum di dalam surah Al-Furqan. ربنا yablana min من wa dhurriyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah Tuhan kami Jadikanlah rumah tangga kami ini harmonis, sejahtera, bahagia Dan jadikan anak cucu keturunan kami sukses dalam misunnya Kurrota ayun Membuahkan keturunan yang menjadi kesejukan mata hatiku dan jadikanlah golongan pemimpin yang bertakwa kepada engkau ya Allah inilah penanaman pertama kalau ingin membahkan keturunan sampai tadi sampai ke Nabiullah Ibrahim nasab dan keturunan yang sangat indah boleh anda baca dalam tafsir-tafsir salaf salafiyah maupun kontemporer tafsirnya Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Sya'rawi atau Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi di sanalah Nabiullah Ibrahim sujud sidakep sinuku tunggal anu bab babageni nawa songo mandang pucuing grono sueto ngarsoning dat kang murging dumadi ini dijamin Pak Ustadz Mahyudin <laughs> karena BA Betawi asli. Nah, <laughs> ini bahasa impor dari Jawa Tengah ini. Nabi Ibrahim dikala diangkat menjadi pemimpin beliau ingat keturunan. Qala wa min Ya Allah Tuhan kami Jangan pula pemimpin keturunan-keturunan kami Allah jawab قال لا ينال عهد الظالمين kata Allah artinya Ibrahim pemimpin yang aku ridhoi tidak akan jatuh kepada pemimpin yang zalim para pemirsa yang berbahagia mungkin saudara-saudara sekalian belum pernah mendengar kita punya kepala negara, kita punya presiden, al Mukarom Bapak Raden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga guru majelis taklim, guru ngaji. Muridnya tuh mantan presiden Amerika, Inggris, di Eropa. Sengaja beliau diundang ke negara sana. Beliau ingin tanya tentang Islam. Luar biasa. Bapak Presiden kita guru ngaji. Walaupun mungkin mereka murid-muridnya belum pada kembali masuk Islam, tapi mereka punya bekal pengetahuan Islam. Inilah. Jadi kalau kita doakan berdasarkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, kriteria beliau dikala di Mekah hampir tidak ada sejengkal tanah untuk bisa hidup di kota Mekah ke tempat kelahirannya. Beliau hijrah ke Taif. Sampai di Taif pun tidak mendapatkan tempat. Dilempari batu berdaralah dari selak-selak giginya di mulut. Nabi hanya mengangkat tangan Allahumahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhan kami, tunjukilah kaumku, umatku. Mereka berbuat salah semata-mata karena memang nggak ngerti mereka. Baik Pak Kiai, menarik tadi. Ada berapa hal yang bisa diteladani dari dari kepribadian Rasulullah, dari nasab dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau e, bertukar pikiran tentang kepribadian Rasulullah ini karena memang setiap tahun kita melaksanakan melakukan peringatan Maulid Nabi, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk meneladani itu? Tentu walaupun Nabi Muhammad ini adalah seorang laki-laki bukan berarti keteladanan hanya untuk bapak-bapak, tapi kita semua sebagai umatnya. Tadi tentang bagaimana menciptakan keturunan yang baik e, dan sebagainya. Silahkan ibu-ibu mau bertanya silahkan sebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etik Kartano. Uh, saya ingin menanyakan kepada Ustaz. uh, eh, sesungguhnya saya juga ingin uh, atau ingin atau berniat untuk mengikuti teladan Rasulullah. Tapi barangkali dalam hal ini saya masih ilmunya belum banyak, kemudian hambatannya juga tantangannya mungkin masih banyak. Saya ingin menanyakan dan bagaimana kiat-kiatnya untuk kita mengikuti teladan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiatnya ini Pak Kiai. Ya. Baik, karena sekarang zaman orang ingin tahu sampai sejauh mana, sampai detail. Karena zamannya zaman hitungan cepat yang disebut sistem komputerisasi. Sehingga ingin dimilikilah cara-cara ilmu untuk menempuh jalan pintas sehingga kiat-kiat itu akan mampu kalau tadi pertama saya kemukakan adalah mengharap ridho Allah menantikan hari akhirat mendapatkan ampunan Allah dan tempat yang mulia ya kemudian di hari akhir lalu yang ketiga menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah maka kiat yang pertama adalah mohon kepada Allah segala sesuatu diawali dengan doa. Ya. Diawali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma mau pemilu aja, ingat, ingat, ingat. <laughs> ya. Setiap saat kita harus selalu ingat kepada Allah. karena Allah lah yang akan menancapkan ilmu kepada hambanya di dalam hatinya sehingga kita akan menjadi orang yang digolongkan ala ilmu fisudur la fisutur ilmu itu tempatnya dalam hati bukan dalam catatan begitu catatannya hilang ilmunya hilang tapi kalau dalam hati tidak inilah yang sudah pernah kami kemukakan waktu-waktu yang lalu mengukir di atas air dan mengukis di atas batu kalau mengukir di atas air begitu pena hilang pensil hilang batu kita ukir air kita ukir kalau kita perbandingan mana yang lebih lama batu ya dulu ada syair pantun itu dibawa oleh dar Tawahab kan mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas batu, walah. Itulah kalau ilmu itu nancep. Nah ini kalau men mau menteladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui dulu kayak apa sih sifat Rasulullah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم Aziz. Azizun alaihi anittum haris Harisun alaikum bil mu'minin Ra'ufur rahim Baik Pak Kiai, sebelum dilanjutkan Kita akan membahas lebih jauh dan lebih mendalam tentang Bagaimana kita mendeladani Rasulullah pada saat ini Di tengah tantangan yang luar biasa Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar salam pada pagi hari ini tema kita tentang meneladani kepribadian Rasulullah. Baik Pak Kiai tadi tentang contoh teladan yang disebutkan dalam ayat. Baik, jadi pada prinsip pertanyaannya tadi tertera di dalam surah At-Taubah ayat 128. Jadi kalau saudara buka Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah itu surat atau bah ayat kedua dari akhir. Ya. 128 itu ayatnya, artinya tadi ayatnya sudah saya bacakan, sungguh benar telah datang kepadamu manusia rasulun seorang utusan Allah min anfusikum yang diangkat dari dirimu bangsa manusia suku Quraisy Bangsanya bangsa Arab. Suku Kures juga tidak sembarang Kures. Tadi sudah saya jelaskan sampai Bani Adenan. Karena pada Bani Kinayah saja, Kinanah saja sudah berupa dua cabang. Kinanah satu, Kinanah dua. Ah, disinilah nasab yang ada min anfusikum. Bersifat azizun alehima anitum, Sangat mulia menanggung rasa beban berat bagi umat. Rasa pedih dan sedih kalau ada umat yang menderita. Inilah yang terjadi. Ya kalau saya gambarkan betapa penuh perhatian Bapak Dr. Haji SBY kepada bangsa Indonesia dalam waktu relatif singkat bahan bakar turun tiga kali turun boleh saudara buka lembaran pemerintahan Indonesia kapan pernah bahan bakar turun dalam waktu relatif singkat tiga kali turun yang ada naik dan ini nikmat yang harus disyukuri Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum ولئن كفرتم من عذابي لشديد Dikala Tuhanmu mengumumkan kepadamu Sungguh jika kamu mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu Aku berjanji benar akan menambah kenikmatan itu Dan jika kamu ingkar dan kufur nikmat Ketahuilah siksaanku sangat pedih satu sisi turunnya harga bahan bakar kita syukuri. Alhamdulillah. Jadilah orang yang bersyukur. Nabi berkata, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, syukurnya kepada Allah tidak diterima. Nah, lo. Nauzubillah. Bahkan diancam oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Inna adhabila syadid kalau memang tidak, ketahuilah siksaanku sangat pedih. Tafsir salafiyah, tafsir kontemporer, semuanya sepakat bahwa siksa di alam dunia adalah peringatan-peringatan keras. Ya mungkin karena dengan turunnya bahan bakar gak ada syukurnya, air hujan yang turun bukan menjadi rahmat, malah menjadi laknat. Bisa saja terjadi. Kan kebalikannya ini. Kenapa yang harus disalahkan satu orang? Nah, inilah. Makanya orang nunjuk, oh dia yang satu ke depan, yang ketiga ini tiga jari ke belakang. Itu orang tukang tunjuk. Ya. Tukang ngolok-ngolok orang. Ini. Jadi tentang tadi keteladanan pertama perlu niat Pak Kiai. Ya? Niat pertama. Yang kedua syukur tadi. Ya, betul. Nah, kemudian dilanjutkan masih surah atau ayat 128 ya yaitu setelah memperhatikan azizun bersifat mulia bukan bersifat dengki, iri, hasud ya. Tetapi yang kedua berupa harisun alaikum bil mukminin. Mau berusaha bagaimana menyelamatkan orang-orang mukmin. Bukan malah saling tunjuk, wah lu imannya gak bener lu, Islamnya salah lu neraka lu, emang punya lu itu. La ilaha illallah. Sifat Nabi harisun alaikum bil muminin Ya. Lemah lembut kepada orang-orang mumin orang mumin diajak, diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sehingga tadi Nabi datang ke Taif, malah dilempari batu, ya. Didoakan oleh Nabi, "Ya Allah, berikanlah hidayah." Itu orang melempari batu padaku karena memang dia nggak ngerti. Luar biasa. Inilah ya samalah gambarannya. Anak-anak lempari buah mangga pada sebuah batang pohon mangga batang pohon mangga yang kesakitan kena lemparan batu kasih sayangnya turunlah itu buah mangga itu yang dulu pernah saya gambarkan Imam Shibli kejatuhan buah mangga kepalanya benjol membaca Alhamdulillah bukan marah-marah betapa kau baiknya wahai pohon mangga aku diberi mangga walaupun palaku benjol lemah <laughs> lembut lemah lembut itulah Haris namanya Haris kebetulan ketua umum Majlis Dikir Nurus Salam adalah Bapak Haris Tahir gitu ya ini ibu jangan monyong aja lah gitu ya <laughs> inilah namanya Haris iya. lemah lembut punya muka juga muka yang sumeh ya banyak senyum ya bukan muka kuburan monyong aja gitu loh nah, gitulah ah inilah harisun harisun alaikum bil mukminin ini selanjutnya raufun rahimun belas kasih sayang hmm, ya belas kasih sayang luar biasa nabi berjalan dari rumah kan rumahnya berada dengan masjid apalagi sekarang kubur Nabi itu kan rumah Nabi dulu udah ada di dalam lingkaran dalam masjid. Dulu Nabi keluar dari rumah ya, lalu ke kiri dulu sana ke arah Baki, lalu ke utara lewat ujung Babu Nisa ya, lalu belok lagi ke kiri, lalu muter barulah dari sebelah barat masuk dari Babu Salam Masjid Madinah. Masjid Nabawi. Dikala Nabi itu muter-muter lewat jalan kecil, Nabi melihat orang tua lagi duduk merintih kesakitan. Dekatlah Nabi kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kenapa kakek? Dibukalah gamisnya sedikit. Kakinya kena borok. Baunya hangru. Banger. Belatungnya loncat-loncat. Nabi lalu mengambil serbannya dilinting lalu menjadi tajamkan begini. Itu ulat-ulat diborok, itu kakek dibuangin. Rauf Rahim. Nabi sedih ingin meringankan beban umatnya terjadi pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah ibu dengan sukarela sedang naik mobil datang peminta-minta ketok-ketok kaca mobil lalu dibuka dengan ikhlas menyulurkan tangannya. Umumnya dia buka kaca, dia maki. Lu tahu ini mobil harganya mahal, ketok-ketok kalau pecah gimana? Apakah seperti Nabi tadi mau sholat muter dulu menyantuni kepada yang miskin dan membutuhkan inilah yang harus kita kerjakan kalau mau mensuri toladani perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya beda kalau Nabi tadi adalah kepribadiannya kalau DKI kan turun daripada kamtipnya, trantipnya, ya, polisi pamong prajanya. Dia garuk, lalu dimasukkan, dididik, sudah punya ilmu, dibekali, lalu dilepas. Ya, jadi ya saran yang baik diberi juga boleh, lalu digaruk, dikumpulkan, dididik itu juga boleh. Inilah diantara daripada orang berusaha menteladani Nabi. Baik banyak cara ya Pak Kiai untuk meneladani Nabi. Tinggal bagaimana niat kita, apakah betul-betul ingin meneladani Rasulullah atau tidak. Baik, Bapak-bapak atau ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan tentang Rasulullah? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Lisma Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, uh, bisakah suatu negara meneladani sifat-sifat Rasul? Sekian dan terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jelas, jawabannya boleh dan itu benar. Hanya ada kriteria khususnya bagi orang Islam. Ya. Itu lebih-lebihlah harus menteladani walaupun negaranya bukan negara Islam seperti Indonesia ini adalah negara masyarakat Islam karena Indonesia adalah negara Pancasila mayoritas adalah umat Islam harus lebih banyak menteladani bukan pertanyaannya bolehkah boleh dan itu pertanyaannya benar boleh apalagi kita umat Islam itu satu yang kedua bahkan banyak suri toladan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat ditoladani, diamalkan, dikerjakan oleh negara-negara selain Islam di Eropa. Coba satu saat Nabi memberikan himbauan menuntut ilmu, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun itu ilmu berada di negara Cina itu dikala Rasulullah sakit pagi hari diberi ramuan obat tradisional oleh Ibu Fatimah sang putri. Terasa enak di badan, Rasulullah bertanya, "Fatimah, kamu ngerti membuat obat jamu ramuan dari mana?" "Aku belajar sama kawan saya orang Cina." Hmm. Maka Nabi berkata, tuntutlah ilmu walaupun berada di negara negara Cina. Malah dihimbau Ya, malah dihimbau oleh Rasulullah. Jadi mencuri teladani contoh-contoh perbuatan Nabi, ya, itu boleh negara manapun. Sehingga firman Allah yang tadi di dalam surah At-Taubah 128 masih dilanjutkan pada At-Taubah ayat 129. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Adapun seandainya fa'in tawallau mereka berpaling terhadap akhlakun nabi terhadap perbuatan nabi terhadap akhlakul karimah Nabi ya sudahlah sampaikan fakul khasbi Allah Allah yang akan memberikan hitungan Allah akan memberikan ponten bagi orang-orang yang memang berpaling berpaling kadang-kadang karena nggak sempat menteladani berpaling karena memang benci berpaling karena memang nggak mau tahu urusan terhadap perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayatnya dalam At-Taubah 129. Jadi Allah perintahkan kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Fakul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa wa rabbul azim. Baik, tadi terkait dengan bagaimana nilai-nilai Islam itu ternyata lebih banyak diterapkan misalnya di negara-negara yang non-muslim yang kayak katakan tadi. Terus ada ungkapan misalnya al-Islam mahjubun bil muslimin itu bagai bagaimana sebenarnya nilai-nilai Islam ini lebih kuat e, dipraktekkan dalam oleh umat Islam sendiri. Tapi Pak Kiai sebelum menjawab tentang itu eh, kita akan break sebentar dan kita akan lanjutkan nanti. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nur Salam. Pak Kiai tadi singgung sedikit tentang bagaimana nilai-nilai Islam berkembang justru di masyarakat yang non-muslim. Nah, bagaimana sekarang menumbuhkan agar nilai-nilai Islam itu tidak terasing di masyarakat muslim sendiri, Pak Kiai? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberitahukan tentang kemajuan teknologi yang modern, teknologi yang canggih, namun lebih banyak bisa disosialisasikan dimiliki oleh orang-orang barat yang bahkan yang membaca tafsirnya adalah umat Islam, tapi tidak apalah karena kita hidup tidak mengejar harta saja, tapi juga mengejar nilai pahala dan sosial dari dua kata sosial ini kadang-kadang umumnya ya soknya buat mereka sialnya buat kita <laughs> ini yang harus kita robah oleh karena itu saya ingin simpulkan bahwa mentaladani Nabi Muhammad SAW dasarnya tadi adalah cinta cinta kata Imam Ghazali adalah melul halbi melul kalbi cenderungnya hati cinta tempatnya dalam hati sehingga tadi berjumpa, mencari dan menemukan kepada Allah itulah menjadi rasa pertama untuk bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tadi relevansinya sifat-sifat Nabi. Makanya disebutkan di dalam Rawi Al-Barzaji Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi hulukon wa hulukon ladatin wa sifatin saniyah hulukon wa hulukon. Nabi Muhammad keberadaannya adalah sangat sempurna kejadian dan akhlaknya. Luar biasa. Dengan lebih banyak mengetahui akhlak Nabi, lalu kita suri toladani, kita contohi, itulah akan berhasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya men Taladani Nabi Muhammad Sallallahu Sallam untuk menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir ya sanata wa qina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin baik pemirsa kita sudah ikuti bersama tadi tentang meneladani keberadaan Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai Haji Maktub Effendi bahwa substansi dari keteladanan itu adalah cinta. Cinta itu adalah kecenderungan hati, hati itu adalah bagaimana kita betul-betul mulai sekarang sebagai umatnya membumikan niat kita untuk betul-betul meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, bapak-bapak, ibu dan pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.